Baik pendengar dan pecinta Radio Manis Jakarta Untuk mengawali jumpa kita pagi ini Kami buka dengan membaca suratul Fatihah Al-Hadiniyah wa ala kuliniyatin salihah Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من khaza'ini رحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arba bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah Allahumma zakirna minhu ma nasina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 Ibu dan bapak yang belum memiliki doa pemantap hati, biasanya suka dibagi ya di majelis taklim fotokopi selembar. Silahkan datang ke taklim. Baik pendengar dan pecinta Radio KMR Jakarta, kajian kita tentang tajwid kita teruskan kembali di halaman 38 tentang madfar'i madfar'i cabang ya. Kan ada eh, pohon itu ada cabang-cabangnya kan, ada ranting-rantingnya. Kalau pohon kelapa memang tidak ada cabang walaupun ada ya pengecualian ada kadang-kadang ada kelapa ada pohon kelapa ada cabangnya. Tapi secara umum nah ini eh, jadi dari satu satu pohon itu punya ranting-ranting, punya dahan-dahan, cabang-cabang. Seperti dari kita saat pramuka kan cabang-cabang itu ada ranting-ranting. Nah ini. Nah madfar'i ini bagian daripada bacaan panjang. Mad. Mad bacaan panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena ada pemanjangnya. Ada berapa huruf pemanjang? Ada tiga, ada alif, waw, iya. Kapan terjadi pemanjangan? Kalau pasangannya, kalau jodohnya. Huruf berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Huruf berbaris kasroh dipanjangkan dengan ya mati. Huruf berbaris domah dipanjangkan dengan waw mati. Itulah mad atau disebut juga mad asli. Itu. Kenapa dibaca panjang? Karena ada pemanjangnya dan pasangannya, jodohnya. Kenapa kalau tidak jodohnya nggak jadi mad Berbaris fatah dengan waw mati bukan mad tapi huruf lin. Berbaris patah dengan ya mati juga bukan matobi tapi huruf lin. Kalau huruf lin ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi madlayin. Kalau matobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad arid sukun Sama sih. Antara mad layin dan mad arid sukun itu dibacanya sama. Sama-sama dibaca panjang. Hanya beda proses. Kalau mad arid sukun sebelumnya matobi'i. Kalau madlin sebelumnya huruf lin. Itu huruf layin. Kalau di istilah laten itu huruf lin itu diptong. Kalau matobi'i itu mad panjang biasa a dan a jadi a A dan I jadi I, A dan U jadi U, ya. A dan A, A maksudnya. I dengan I, I, U dan U, U gitu. O dengan O, O, E dengan E, E gitu ya. Tapi kalau yang diptong, yang huruf lain itu A dan I jadi I, A dan U jadi AU gitu. Walaupun dalam bahasa Arab itu hanya dikenal A, I, U. Nggak ada E, nggak ada O. Kalaupun ada O, hanya huruf-huruf tertentu. Manakala dia berbaris fathah seperti ro, so, do, zo, do, ko gitu. Atau lafad Allah yang taglid, yang tafkhim. Berbunyi seperti bunyi o Allah. Bukan Allah, bukan Allah, Allah itu. Nah, mad far'i ini yang pertama adalah mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil ialah setiap mad tobi'i bertemu dengan hamzah satu kalimat. Apa bedanya Hamzah dan Alif? Ya beda. Kalau Hamzah itu setiap yang berbaris itu Hamzah. Sedangkan Alif itu hanya sebagai pemanjang. Dulu saya lagi di kampung juga diajarin yang namanya Alif itu di awal. Allahu Akbar. Anak itu Alif. Sedangkan Hamzah itu di tengah atau di akhir. Iya kan? Bina'a, ma'a, tuh. mu'minah, mukminin, muksodah itu hamzah. Jadi alif di awal, hamzah di tengah atau di akhir. Kalaupun ada hamzah di awal itu sebagai kata tanya istifham yang tidak butuh jawaban. A antum, apakah kamu? Nah, itu. Apakah kamu tidak berpikir bagaimana bumi itu? Itu ya. Bagaimana langit itu ditinggikan? Nah, itu semua banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Istifham. Tetapi se sebenarnya ternyata bukan seperti itu. Yang namanya alif fungsinya hanya sebagai pemanjang. Huruf mad kalau dalam dalam istilah bahasa Arab itu huruf ilat. Alif waw ya ya, awaya. Nah, sedangkan hamzah dimanapun alif itu berada, kalau dia berbaris itu hamzah. Buktinya dilihat di cetakan Timur Tengah, di atas alifnya pasti ada hamzahnya. Maka mudah mad wajib mutasil matobi bertemu hamzah satu kalimat. Sedangkan mad jaiz munfasil matobi ketemu hamzah di lain kalimat itu. Tetapi di buku ini kekurangannya dikatakan mad wajib mutasil matobi ketemu hamzah satu kalimat. Mad jaiz munfasil matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Tapi penulisan di sini kok alif. Ini yang jadi bingung. Gitu. Kadang-kadang nggak mudeng. Nah, kalimat itu pengertian kalimat jangan diartikan kalimat dalam bahasa Latin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi kalimat di sini kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab itu sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kumpulan dari huruf-huruf itu kan kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab kumpulan huruf-huruf hijaiyah itu kalimah, kalimat. Nah, kumpulan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlah. Ah, jumlah mufidah ada disebut jumlah ismiyah, Jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar, ada jumlah fi'liyah, jumlah yang terdiri dari isi, uh, eh, dari ya fi'il, kata kerja dan fa'il dan pelaku. Itu. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kumpulan huruf-huruf itu kata. Kumpulan kata-kata itu adalah kalimat. Gitu, beda kan? Dalam bahasa Arab, kumpulan huruf-huruf hijaiyah itu kalimat. Kumpulan kalimat-kalimat itu kalam. Kalamullah, ayat-ayat itu kalam kan? jumlah-jumlah mufida jumlah yang memiliki faedah gitu. Karena omongan orang yang gila, yang hilang ingatan, suara-suara yang tidak ini bukan kalimah gitu. Itu di jurumia ya di awal-awal sudah ada al-kalam. Itu huwalabdul murakkabul mufidu bil wad'i kan ke sana nanti. Nah ini kembali. Jadi sekarang paham. Madu wajib mutasil matobi ketemu hamzah satu kalimat, satu rangkaian, satu kata kalau dalam bahasa Indonesia. Sedangkan mad jaiz munfasil, mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat, di lain kata. Tuh. Tapi sayangnya penulisan di sini masih mad tabi'i ketemu alif. Jadi itu yang jadi rancu. Karena memang di cetakan Indonesia penulisan fisiknya seperti ini. Tapi nanti coba kita lihat di cetakan Timur Tengah tulisannya seperti ini tapi di atas alifnya ada hamzahnya karena hakikatnya yang berbaris itu bukan alif Mana? Inna itu matobi'i. Kenapa? Patah dengan alif. Nah, karena ketemu alif, jadi majais bin pasil. Memang begitu itu cetakan Indonesia. Cetakan Timur Tengah katakan matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Karena mana? Inna anzalnahu alif yang ada di anzalnahu itu bukan alif tapi hamzah. Tadi itu kan perbedaan alif dan hamzah sudah jelas. Alif itu fungsinya hanya sebagai pemanjang. Sedangkan alif dimanapun barisnya setiap yang berbaris itu bukan alif tapi hamzah. Terbukti di atas alifnya ada hamzahnya. Atau kayak tadi sodah di atas wawunya ada hamzahnya. Syai'in di atas ya ada hamzahnya. Jadi hamzah itu bisa minjem rumah kalau saya istilahkan bisa ngontrak, bisa di atas alif hamzah itu kalau berbaris fathah. Bisa di wau mati, di wau kalau dia berbaris domah atau mati atau bisa juga di iya kalau berbaris kasroh diiring ya seiring gitu walaupun nanti malaikah tuh malaikah tuh ada di, di di kedudukannya kan di hamzah di iya ya nah itu nah kembali nama dua wajib mutasil tuh mana contohnya Ja'a hukumnya mad wajib mutasil. Kenapa? Karena matobi ketemu hamzah satu kalimat sama a matobi ketemu hamzah satu kalimat karena matobi ketemu hamzah di atasnya ada selendangnya sebagai pertanda itu bacaan panjang. Saya mah bingung mad wajib mutasil, mad jaiz pasir, mad lajim musakol kalimi. Ya sudah kalau ada selendangnya dibaca panjang. Umumnya kalau nggak lima ya enam. Mad wajib mutasil panjangnya lima. Mad jaiz munfasil panjangnya dua sampai lima. Kalau dua sampai lima dibaca dua harokat boleh. Satu alif dua harokat itu kan boleh. Tiga harokat boleh, empat boleh, lima boleh karena dua sampai lima. Beda dengan mad wajib mutasil harus lima itu dari bahasanya mad itu harus gitu wajib mad panjang wajib mad panjang wajib wajib harus kudu mutasil kenapa karena nyambung karena satu rangkaian karena satu kalimat mad panjang jaiz boleh nggak harus boleh boleh dibaca panjang lima rokat boleh kurang beda kan itu dari bahasanya kenapa karena misah karena menfasil gitu ya tuh ibtiqa malaikah tuh mad asli gitu hamzah satu kalimat ulaika mad asli gitu hamzah satu kalimat asa ro matobi ketemu hamzah satu kalimat sua matobi ketemu hamzah satu kalimat si a matobinya mana si ketemu hamzah satu kalimat ji a matobi ketemu hamzah satu kalimat itu mad jaizmun pasil matobi ketemu hamzah di lain kalimat mana Inna anzalnahu tuh matobi ketemu alif. Memang fisiknya seperti itu. Dicetakan Indonesia pasti seperti itu. Dicetakan Timur Tengah di atas alifnya itu ada hamzahnya yang berbaris. Kalau tidak berbaris berarti dia sebagai pemanjang. Inna anzalnahu Inna a'tainaka Mana inna Tumatobi ketemu alif Ya, memang begitu kan di buku ini juga begitu. Itu. Ini buku ini tidak konsekuen dengan penjelasannya. Dikatakan Marjaid ibn Fasil matobi ketemu Hamzah pada kalimat berikutnya atau dengan bahasa saya Marjaid ibn Fasil matobi ketemu Hamzah di kalimat lain gitu. Ya, Mana ini satu gabungan? Nah inilah yang rancu kalau kita tidak mengerti beda kata, beda kata, beda kalimat, beda kalimat dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu kumpulan kata-kata. Kalimat dalam bahasa Arab itu kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Kumpulan kata-kata dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Dalam bahasa Arab, kumpulan kalimat dalam bahasa Arab adalah kalam, jumlah mufida. Tadi jumlah yang diawali dengan mubdada, jadi jumlah ismiyah, mubdada dan hobar. Jumlah yang diawali dari fi'il dan fa'il, jumlah fi'liyah jumlah kata kerja. Nah, itu. Itu kalau kalau pengertian itu tidak paham agak rancu. Karena apa? Inna atau inna kalimatnya mana? orang itu itu satu kalimat, nah itu ternyata dua kalimat gitu. Kalimat inna dan inna. Ya. Inna ka ku anfusakum qalu amanna. Ya a tuh mad asli mad tobi ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat. Ya ayyuhalladzina amanu fiha abada tobi ketemu alif la la mad asli ha tobi ketemu alif jadi mad jaiz pasil tabat yada abi yada mad tobi ketemu alif memang begitu tapi bukan matobi ketemu alif, tapi matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Fi matobi ketemu alif di lain kalimat fi ahsani irji'i matobi ketemu alif di lain kalimat itu itulah mad jaizmun pasil bingung saya mah ya sudah kalau ada alisnya itu ada selendangnya dibaca panjang itu kalau memang masih bingung Nah, sedangkan mad arid disukun, matobi juga. Makanya dikatakan matobi itu disebut juga mad asli. Karena pengembangan badan ini panjang. Itu awalnya dari matobi umumnya. Tuh, mad arid disukun, matobi juga. Yang menghadapi satu huruf hidup, satu huruf kosar. Terjadi jika berhenti, jika dihentikan. Berapa panjangnya? dua sampai enam harokat. dua itu satu alif nilainya dua harokat tiga alif berarti enam harokat. Panjangnya mad ada disukun dua sampai enam harokat. satu sampai tiga alif. Dibaca satu alif boleh. Satu alif setengah, dua alif, dua alif setengah, tiga alif boleh. Gitu ya. Mana? Alkitabu. Mana matobi'inya? Ta. Mana huruf kosarnya? Ba, bu. Alkitab bu, jika dihentikan jadi Alkitab gitu. Jadi mad arili sukun kenapa Ibu Samsudin di Cimanggis karena matobi ketemu huruf hidup dihentikan Alkitab ya. Kitabun jika dihentikan menjadi kitab. Tapi ada dua nanti hukumnya. Selain mad adil disukun ada juga kol kolah kubro. Kenapa? Karena huruf hidupnya dihentikan. Sama seperti tadi. Alkitabu. Jadi alkitab. Al-alimu jika dihentikan. Al-alim. Alimun, alimin. Jadi juga alim. Kenapa yang satu al-alimu, al-alima, al-alimi. Yang satu alimin, alimun. Nah itulah fungsi alif lam. Kalau kemasukan alif lam, ujungnya tidak boleh ada tanwin. Kalau nggak ada alif lamnya, ciri isimnya kemasukan tanwin. Jika dihentikan sama saja. Mau ali al-alimi al-alima al-alimu mau alimin alimun dihentikan sama al-alim alim sama kecuali nanti aliman di jika dihentikan dibaca satu itulah mad iwad al gofuru al gofuri al gofuro jika dihentikan al gofur Itulah mad ari disukun. Kenapa? Karena matobi'i fu, matobi'i berbaris domah tuh. Huruf berbaris domah dengan waw mati ketemu satu huruf hidup ro. Jika berhenti jadi sukun seakan-akan, maka dikatakan mad panjang arid baru sukun mati baru matinya. Dengan bahasa saya mad arid disukun mad panjang arido karena barisnya berganti jadi sukun ya padahal terjemahnya mad panjang arido baru sukun mati baru matinya jadi di, di, dimatikan seakan-akan tapi apakah ada sukunnya di situ nggak ada barisnya mah tetap hanya dalam bacaan dikatakan dalam tulisannya dengan bacaan berbeda jika berhenti membacanya seakan-akan di situ ada sukunnya Al-Ghafuru jika dihentikan menjadi Al-Ghafur. Kenapa ada Al-Ghafuru, Al-Ghafuri, Al-Ghafuro? Itulah uniknya bahasa Arab. Al-Ghafuru mungkin dia sebagai pokok kalimat, sebagai mubtada. Al-Ghafuro mungkin dia nanti sebagai maf'ul bi. Al-Ghafuri mungkin dia nanti kemasukan huruf jar gitu ya. Itu gofurun, gofurin sama aja nanti. Itulah maka dalam bahasa membaca Al-Quran hati-hati baris itu. Karena baris memiliki makna, memiliki arti. Akan beda saat doroba dengan duriba. Beda kutiba dengan kataba. Kataba telah menulis, kutiba telah ditulis. Tuh, fasib dan aktif. Hanya beda baris. Beda tasjid juga begitu. Ya hamam dengan Hamam beda, hanya beda tasdid. Maka karena kita belum paham bahasa Arab, belum begitu menguasai, maka saat membaca Al-Qur'an baris-baris itu hati-hati. Panjang dan pendek juga memiliki makna, memiliki arti. Kan sudah dijelaskan di buku yang kedua tentang mad ini, di buku kedua jelas sekali ya. Jadi kalau ibu dan bapak uh, sudah tamat buku yang pertama, ah nggak tamat sih tapi pengen wawasannya luas, miliki buku yang kedua. Di buku yang di buku wajib kedua itu lebih lengkap pengertian tentang mad-madan ini. Tentang semuanya tajwidnya. Untuk sementara sudah cukup lah ya. Buku pertama dengan buku kedua itu jika ingin mengajar sudah sudah cukup. Nih, di buku kedua kan di halaman 135 pengertian mad itu jelas. Mad itu menurut bahasa Al-mattu wa ziyadah. Memanjangkan dan menambah. Sedangkan menurut istilah mad itu adalah italatu sauti biharpi min harpil mad. Memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad atau mad asli itu. Huruf-huruf mad itu huruf-huruf pemanjangkan alif, waw, iya. Kenapa kita harus belajar pelajaran mad panjang, bacaan panjang dan bacaan pendek ini harus hati-hati. Di sini di catatan kakinya dijelaskan di sana tuh sebagai contoh lafad wala saufa yu'tika rabbuka fatarda wala saufa dan kelak ini laknya litaukid meyakinkan dan kelak Tuhanmu pasti memastikan dan Tuhanmu Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu tapi kalau membacanya wala saufa yu'tika wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Artinya akan salah. Hanya beda wala dan wala gitu. Kalau dibacanya panjang, wala itu jadi kalimat negatif kalau bahasa Inggrisnya kayak ditambah not gitu kan. Not negatif I I am ya, uh, itu ya. Uh, jadi ada notnya kalimat negatif. Jadi kalau wala dibacanya panjang, maka artinya akan lain. Dengan lam dibaca panjang, maka artinya menjadi bertolak belakang. Kalau dibaca wala saufa yu'tika dan kelakmu robmu Tuhanmu tidak akan memberikan karunia-Nya kepadamu. Betapa banyak perbedaannya. Kalau tadi Allah Tuhan Rob pasti akan memberikan kepadamu, Tuhanmu, Robmu akan memberikan kepadamu dengan dibaca panjang, wala saupayutika, artinya akan menjadi bertolak belakang, menjadi kalimat pengingkaran. Allah tidak akan, Robmu tidak akan memberikan karunia kepadamu. Betapa salahnya menjadi fatal. Kesalahan memanjangkan atau memendekkan bacaan memang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan makna suatu lafadz yang kita baca. Tuh, ya. Di buku ini sangat lengkap. Untuk sementara sangat memadai walaupun harus banyak referen, harus banyak guru dalam belajar itu ya di halaman 136 yang dikatakan mad asli, mad asli dikenal pula dengan istilah mad tobi'i. Al-maddu tabi'i. Tabi'i secara bahasa artinya tabiat. Mad asli di, diistilahkan pula dengan mad tabi'i karena li'anna sahibat tabi'ah salimah la yankusuhu an hiddihi wa la yazidu alaih. Seseorang yang mempunyai tabiat tidak mungkin akan mengurangi atau menambah panjang bacaan dari yang telah ditetapkan. Bahasanya menyakitkan ya. Iyalah, orang yang punya tabiat itu tidak mungkin sendawan, maaf, mengeluarkan angin saat di depan ya, uh, atau begitu atau ya keluar angin gitu ya saat, saat berkumpul rame-rame, saat makan di meja makan, kemudian mengeluarkan angin sembarangan. Kalau itu dilakukan berarti tidak punya tabiat. Nah sama orang yang membaca Al-Quran kepanjangan atau kependekan tidak punya tabiat. Itulah tobiyai. Makanya kita harus belajar dengan baik dan benar. Belajar juga harus memiliki gurunya. Karena ada beberapa keterangan ya. Kalau belajar tanpa guru katanya gurunya setan. Ya iyalah. Kalau belajar komputer mungkin iya. Kalau belajar tentang tauhid, kalau gurunya setan nanti Allah itu Esa, Allah itu satu, tidak beranak, tidak diperanakan. Allah itu seperti apa ya? Allah itu di mana ya? Allah terus bertanya, makanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kita boleh berpikir tentang ciptaan Allah, tapi jangan sekali-kali kita berpikir tentang zatnya Allah terlalu jauh itu khawatir dalam memahaminya setan masuk gitu ya. Masa sih begini, masa sih begitu? Memang di mana Allah itu? Memang seperti wah jangan. Jadi kita berpikir betapa indahnya langit yang Allah ciptakan tanpa tiang. Bagaimana seandainya hidung manusia bukan ke bawah tapi ke atas? Bagaimana kalau seandainya telinganya tidak di pinggir gitu ya? Allah Rabbi. Sudahkah pernah melihat? Sudahkah dipikirkan yang namanya wajah ini hanya segini gambarannya. Tapi kok dari wajah ini muncul wajah-wajah yang berbeda. Bukankah letak mata sama? Letak hidungnya, kardi ada hidungnya di pinggir sedikit, enggak, sama mulutnya sama walaupun ada mulut yang agak besar sedikit, agak kecil sedikit, tapi semuanya sama. Tapi dari semua itu muncul perbedaan-perbedaan. Kita paham, oh ini Ibu Lisa, oh ini Ibu Agus, oh ini Ibu Tabri, oh ini ini, oh ini, itu ya. Masya Allah, kuasa Allah. Itu dulu lah, matparinya dibaca ya. Ini buku keduanya, kita belajar tajwid sedikit demi sedikit ya baik sambil memahami Quran karena memang sesuai kita bimbingan membaca dan memahami Al-Quran yang kita harapkan sesuai dengan konsensus kesepakatan kesepakatan kita bersama bahwa kita belajar Al-Qur'an bukan hanya membaca tapi memahaminya. Masih tentang topik puasa, coba dilihat ya di surat Al-Qadar. Tuh, surat Al-Qadar surah ke-44 ayat 1 sampai 6. Ibu dan Bapak yang sudah memiliki indeks Quran jilid keempat tentang puasa ada di halaman 47. Ya, di sana ada tujuan puasa. Kenapa berpuasa? Bisa dilihat di surah Al-An'am. Surah Al-An'am ini surah ke-6 ayat 155. Ini tujuan puasa untuk mengendalikan hawa nafsu dengan mengikuti petunjuk Al-Quran dan mengalahkan kemauannya sendiri. Bisa dilihat juga nanti di surah Maryam surah ke-19 ayat 59. Bisa juga dilihat di surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat ke-71. Tuh, bisa juga di, dilihat tentang puasa ini di surah Al-Qiyamah, surah ke-75 ayat ke-2. Baik, kita praktekkan surah ke-97. Tuh, enak kan? Miliki Quran terjemahnya banyak ya. Jadi Quran terjemah beli di toko-toko buku tuh umumnya sudah terjemahan Departemen Agama. Biasanya kalau terjemahan-terjemahan yang kurang benar itu tidak tidak dijual bebas. Jadi hati-hati mempergunakan terjemah yang asal-asalan. Nanti menterjemahkannya akan beda dan pemahamannya akan salah. Itu dikhawatirkan salah menterjemah Kalau ini kan kumpulan orang-orang pintar, ulama-ulama di Departemen Agama. Itu sudah di itu ya ada badannya, ada kesatuan, ada majlis di majlis ulamanya ya. Surah ke-97 tentang Al-Qadar, kemuliaan. Baik ya, kami berikan kesempatan di 85904785 untuk ibu dan bapak yang ingin mencoba membaca Al-Qadar ya. Ini tentang topik kita eh diturunkannya Al-Qur'an ya. Itu 10 malam terakhir ganjil genap nanti juga di bulan puasa ada i'tikaf ya yaitu Lailatul Qadar. Ada juga Lailatul Qadar nanti dalam keterangannya di hari-hari ganjil. Ada juga di 10 hari terakhir Rasulullah mengadakan i'tikaf, mengencangkan sarungnya untuk sholat, untuk beritikaf di masjid ya. Itu. Baik. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم Inna In Gunnah Na Matobi'i Ketemu alif jadi mad Jaizmun Fasil kita yang kita pelajari tadi Ketemu Alif kan memang begitu. Walaupun sebenarnya bukan itu, sudah salah kaprah. Itu matobi'inya ketemu Hamzah. Mana Hamzahnya? Hamzah di Anzalna itu tuh Hamzah. Coba lihat cetakan Timur Tengah nanti ya. Di atas alifnya pasti ada Hamzahnya. Setiap yang berbaris pasti ada Hamzahnya. Itu kalau alif tidak ada tidak ada Hamzahnya karena pemanjang. Jadi majaismun fasil. In fi ليلة qadr. Qadr. Okop isaroh Okop isaroh itu setelah dal mati ada huruf ro hidup dimatikan juga. Jadi setelah huruf mati ada huruf hidup yang mati. Jadi matinya jadi dua gitu ya. Tuh qadr. Qadr. Inna anzalnahu fi Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr gitu ya Wama mata bi ketemu alif juga kan Bu Erni aduh ini lagi dikerjain indeksnya insyaallah terima kasih ya jadi tolong indeksnya selain indeks Quran yang ada coba masyaallah sudah empat jilid sudah selesai nanti ada ada indeks Quran tercanggih ada indeks Quran yang uh, dari uh, apa dari digital Quran lebih enak lagi jadi uh, memahami Al-Quran akan mudah tapi saya sarankan ibu dan bapak di tempat masing-masing punya kelompok-kelompok belajar karena kalau belajar sendiri biasanya males kurang bersemangat dua tiga orang empat orang berkumpul indeksnya dibuka Qurannya dibuka itu ya Tuh. وما أد قال سجرا وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر شهر وقف إسارة تنزل الملائكة الملائكة مد أصلي كتب همزة مد واجب متصل mad asli matobi satu kalimat kan satu rangkaian. Tanazzalul malaikatu war alif lam samsiah. Waru matobi itu berbaris domah, huruf roknya berbaris domah dengan waw mati. Waruhu fi fi matobi hanya matobi. Waruhu fiha biizni rabbihim min ikhfa nun mati ketemu kaf min kulli amr wakop isaroh Pak Ari ada titik tiga di situ. Apa maksudnya? Titik tiga itu kalau berhenti di salah satunya tidak boleh berhenti di keduanya. Jadi kalau sudah berhenti di mikul amr tidak boleh berhenti di salam. Salamun hiya hatta ma'ta'la'il fajr. Kalau nggak berhenti di amr boleh misalnya. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. Jadi kalau berhenti di salah satunya, silahkan. Tidak boleh berhenti di keduanya. Jadi kalau sudah berhenti di mingkul di amr, jangan berhenti di salam. Karena tadi belum berhenti, boleh mingkul li amrin salam. Baru hiya hatta matla'il fajr. Itu titik tiga. Di, tabar, di Al-Baqarah juga ada di awal-awal. Zalikal kita la raib fihi hudalil mutakin kan ada. Zalikal kita la raib fihi hudalil mutakin atau tidak berhenti sama sekali boleh. Baik. Di 85904785 yang ingin mencoba silahkan ya. Uh, jadi mulai kemarin sudah kita di, di akhir-akhir perjumpaan disisipkan tadarus Al-Quran. Banyaknya permintaan untuk bertadarus. Boleh ya? Silahkan ke 85 Kalau itu nggak bisa baru ke nomor lain. Tampaknya Bung Sigit sudah ada yang masuk nih kita coba nih. <clears throat> iya. Assalamualaikum. Silahkan ya. Inna anzalna surah Al-Qadar. Assalamualaikum. Assalamualaikum kecil suaranya. Kenapa ibu dari kemarin? Kenapa ini Ya nggak tahu ibu laporan ke Telkom ya. Ya. ya. Gitu, ya, sama-sama ibu ya. ya. Hmm, hmm baik. Iya, iya, iya, iya, iya. Ya, terima kasih ibu. Iya. Ya, amin. Ya, amin. Terima kasih. Ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengajian kita tidak libur ya selama saum, selama puasa e, di rumah yatim hanya yang biasanya jam 1 selama bulan suci Ramadan nanti jadi jam 9 sampai jam 12 atau sampai jam 2 bolehlah salat zuhur berjamaah diteruskan gitu ya. E, kajian dikit-dikit itu. Saya ada juga di Buncit 4 di Multika hari Senin ya. Nah, di Asabri juga, Bu Tabri ya, Bu Agus, Bu Ratna, ya Bu Hartono ini. Bu Samsudin sehat ya Ibu ya. Itu Bu Jubaida juga nih, Ibu Betty di Bekasi. Baik, tampaknya sudah masuk kembali Bung Sigit, kita coba lagi. Assalamualaikum. Dengan Ibu? Ibu Yusuf silahkan lebih kenceng Ibu ya. Oh, ya. silahkan, mangga. Yang kenceng nggak usah Enggak usah ragu karena kita lagi belajar ya, mangga. Kurang kenceng, tambahin lagi dikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi A'udzu billahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim Inna Inna Innya guna juga In Inna Inna anzalnahu fi ليلة qadr inna أنزلناه bukan kod Kalau nah itu tadi salah arti, kode nggak ada artinya, kod nanti lain lagi. Koder, kodar ketentuan kemuliaan itu ya. Hmm. Ya. Hmm. Inna ya. Inna Innya gunnah. In inna inna inna anzalna Baik, bukan kol kolanya jadi hilang. Koder. Koder. Wama. Bukan kol-kolah ibu, kol-kolahnya jadi hilang Koder. Itu wakaf isaro Koder, Kalau hidup lagi susah kan keder oh. Sebelum ada handphone, pager Itu bacanya begitu Wal asar, jangan wal as Wal asar, itu wakaf isaro Rom mengisarohkan, mengisyaratkan bahwa di situ ada huruf yang dihentikan. Kalau ibu baca wama adroka ma kode, berarti rohnya hilang. Artinya nggak ada, ya. Nah, ini perlu belajar itu. Uh, ya, jangan kode tapi koder. Koder. Dulu sebelum ada CD, ada ini ada tip recorder. koder. Oh, iya. Ulang ya. Iya. وما أدراك ما ليلة لي. ليلة القدر ya. Jangan lai, lai, Laila, Laila Majnun. Jangan Laila, lai, Lailatul Lail. Lailatul Qadri khairum. khairum. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Nah, sama syahr. Di sini Pak, ini kebetulan banyak wakaf isarohnya di sini ya. Alhamdulillah nih dapat ilmu tuh nambah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syahr. itu Terusin aja tanazzal. Tanazzalul malaikatu warruh hanya panjang, hanya hamas waruhu. Tanazzalul malaikatu waruhu waruhu hamas waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu waruhu Jangan kepanjangan satu alif atau bi itu. Nah itu tabiat. Jadi yang kalau kepanjangan tidak punya tabiat ya itu bukan bahasa saya. Nah orang lagi belajar, nah apa apa ya namanya juga belajar masih grogi satu alif. Warruhu fiha Warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amri Amr sama kan ada pengadilan amar putusan amr gitu ya terus jangan mate mau po kan kol kolah sugro mau po la'il fajar sama tuh jangan ditahan salamun salamun hiya hatta hatta matla'il fajr fajr salamun hiya hatta matla'il il fajar terima kasih ibu iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari memang huruf hamas apa saja di halaman 33 buku wajib kedua ini bagus saya katakan. Tuh lihat di situ. Huruf hamas itu ada 10, ada fa, ada ha, ada sa, ada ha dada, ada shin, ada kho, ada sod, ada sin, ada kaf, ada ta. Disingkat suhu syakhsun sakata. Sakata. <laughs> Tapi kita kenalnya Hamas itu kaf dan tak mati aja Allahu Akbar. Taat. Padahal bukan hanya itu. Ada sepuluh semuanya. Memang kaf dan ta itu populer dan terjadinya kaf dan ta itu kalau mati, sedangkan huruf yang lain enggak dalam keadaan apapun. Tuh. Fa, ha, sa, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Di halaman 33 lah ya, dilihat buku wajib kedua. Ini pokoknya kalau ibu sudah punya buku wajib pertama, warna hijau daun, buku wajib kedua, insyaallah lah untuk uh, tajwid profesional lah jadi gurunya ya Bu Hasan. <laughs> Terima kasih untuk semuanya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.